Alhamdulillah kita melaksanakan kewajiban salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keberkahan, diterima amal ibadah kita insyaallah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala amin amin ya rabbal alamin hadirin rahimakumullah alhamdulillah untuk kali yang kedua kalau tidak salah saya bisa hadir di sini yang pertama saya ingat setahun yang lalu mudah-mudahan uh, pertemuan ini membawa keberkahan buat kita amin siang ini saya diamanahkan untuk menyampaikan tentang hikmah dan pelajaran yang kita ambil daripada peristiwa yang katakanlah baru saja e, terjadi lebih khusus di ibu kota Jakarta dan juga di beberapa kota yang lain tentang aksi membela agama Islam yang diselenggarakan tanggal 2 bulan Desember tahun 2012. Di mana hadirin rahimakumullah pasca acara kemarin, insya Allah banyak sekali hal-hal positif yang eh, kebaikan-kebaikan yang kita jumpai. Di antaranya adalah bagaimana kita kaum muslimin merasakan ada peningkatan kualitas keimanan mudah-mudahan. Ya. Dan juga kita merasakan betapa indahnya persatuan umat Islam. Umat Islam bersatu bersama-sama beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin, kemarin ada satu dua kalimat yang menurut pendapat saya rasanya dikurang kurang pas ya kita dengar. Saya nggak berani bilang salah deh kan begini ini kan setelah peristiwa ini wabil khusus setelah adanya peristiwa penistaan atau pelecehan terhadap Al-Quran Al-Karim muncul giroh semangat kaum muslimin yang luar biasa ada yang bilang begini Pak Ustadz kita seharusnya berterima kasih tuh dengan tersangka penista Al-Quran gara-gara dia orang Islam jadi kompak gitu harusnya kita bersyukur dan berterima kasih kepada tersangka nih Pak Ustadz saya bilang begini harusnya kita berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul Ada sebuah hadis, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini kira-kira judul lainnya kemenangan itu kadang-kadang datang lantaran ada ulah atau tingkah atau blunder katakanlah yang dilakukan oleh pihak yang lain. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang megang fotokopian di halaman satu nih. Yang belum pernah megang kitab kuning, ini kitab kuning hadirin Mungkin yang masih bingung kitab kuning apaan sih? Udah saya ini ya. Cukup nggak ada yang kurang nih? Ini semua udah 500 yang kurang ya. Tapi aja 1000 aja yang ngaji. Ya. Jadi ada sebuah hadis hadisnya cukup panjang di antara yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah Kata Nabi sesungguhnya tidak akan masuk ke dalam surga kecuali jiwa yang muslim. Tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang benar-benar Islam. Islamnya benar-benar Islam. Karena mungkin ada orang yang Islamnya cuma di mulut tuangan. betul nggak hadirin? Di mulutnya Islam, tapi kadang-kadang kita secara pribadi atau kita mempertanyakan nih orang Islam apa bukan sih, gitu hadirin dari perbuatannya, dari komentarnya dan sebagainya. Kata Nabi, tidak ke surga illa nafsun muslimah. Kemudian kata beliau, wa inna allah dan sesungguhnya Allah yu'ayyidu hadzal din akan memberikan dukungan, memberikan menangan, memberikan pertolongan kepada agama ini birrajulil fajir dengan sebab ulah tingkah orang yang fajir, orang yang jahat, orang yang zalim orang yang tidak suka kepada Islam berbuat sesuatu bertingkah sesuatu berulah yang lantaran itu kemudian Allah berikan kemenangan kepada orang Islam ini hadis hadirin rahimakumullah riwayat Imam Muslim bisa kita jumpai dalam Sahih Muslim ada di nomornya 111 ya. Saya secara pribadi begitu mengikuti peristiwa ini sejak awal, saya ingat hadis ini. Saya pernah baca ini hadis ketika membaca tentang peristiwa dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Makkah. Waktu itu hadirin, jadi berdasarkan hadis tadi sebuah kemenangan kadang-kadang bisa datang kita peroleh lantaran atau disebabkan oleh perbuatan dilakukan oleh seorang yang jahat, yang zolim. Kejahatan dan kezolimannya, ulahnya membuat kaum muslim bersemangat untuk memperjuangkan agama Islam. Contoh di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Nabi Orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, musyrikin Quraisy di kota Mekah membuat beragam provokasi, fitnah terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad dibilang tukang sihir, dibilang dia penyair, dibilang beliau tukang bohong. Bahkan Nabi Muhammad dikatakan seorang yang kena penyakit jiwa. Dikatakan beliau seorang yang majnun. Allah abadikan dalam Al-Quran di surat Fussilat ayat 26. Mari kita baca sama-sama hadirin. Mudah-mudahan nambah pahala nih. Yang udah baca Quran nambah bacaannya, yang belum sempat baca Quran jadi baca Quran. Surat Fussilat dua ayat nih, ayat 26 dan ayat 27. Mari kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون صدق الله العظيم الله berfirman Ini orang-orang kafir di zaman Nabi berkata, "Wa qala alladziina kafaru." Orang-orang kafir di zaman Nabi melakukan provokasi. Jadi dulu setiap orang datang ke kota Mekah, kan musim haji, banyak orang ke kota Mekah datang tuh musim haji, bikin ibadah haji. Orang-orang kafir Quraisy masang orang-orang mereka di pintu-pintu gerbang masuk kota Mekah. Setiap orang yang datang ke kota Mekah diprovokasi hati-hati di Mekah ada orang yang ngaku-ngaku nabi namanya Muhammad jangan didengerin dia omongannya bisa menyihir kalian innahu sahirun innahu syair innahu majnun dikatakan bahwa bahwa Nabi kita Muhammad SAW seorang yang tidak waras. Mereka mengatakan waqala alladziina kafaru la tasma'u li Qur'an. Jangan dengerin Al-Qur'an. Jangan dengerin Quran. Wal ghaufihi bikin kekacauan, bikin kekacauan la'allakum taghlibun agar kita bisa mengalahkan Muhammad SAW dan kawan-kawannya. Ini kerjaan orang kafir zaman Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Allah jawab ucapan mereka tuh. kafaru azaban syadidan untuk orang-orang kafir yang berkata begitu akan kami timpakan kepada mereka azab yang keras wala najziyannahum aswa alladzi kanu ya'malun dan akan akan berikan balasan kepada mereka dengan seburuk-buruknya balasan atas apa yang mereka lakukan. Ini hadirin ada kaidah dalam bahasa Arab. Ini kaidah bunyinya kullu mamnuin marhum. Ada di halaman 2. Di halaman 3 maaf. Orang Arab mengatakan kullu mamnuin marhum sesuatu yang dilarang-larang biasanya bikin penasaran. Betul nggak dengar? Kata orang kafir Quraisy, la tasma'u li hadzal Qur'an. Pokoknya setiap orang yang datang tuh jangan dengerin Quran, hati-hati sama Muhammad. Tidak sedikit orang yang malahan penasaran dengan Nabi SAW. Ada seorang sahabat Nabi namanya Tufail bin Amr Ad-Dausi. Ini masuk Islamnya Tufail bin Amr Ad-Dausi gara-gara ini hadirin. Tufail itu salah seorang tokoh dari kabilah Ad-Daus. Dia cerdas, pintar. Masuk ke kota Mekah. Kata orang kafir Quraisy, hati-hati di Mekah ada orang Majnun. Dia tukang sihir, omongannya bisa menyihir kamu. Namanya Muhammad. Itu orang yang datang mungkin kalau zaman sekarang disumpal kupingnya hadirin, termasuk Tufail bin Amr Ad-Dausi. Takut dengerin omongan Muhammad, takut dengerin Quran. Sehingga cerita Tufail ini hadirin dia orang cerdas dia mikir, kenapa aku takut kan? Kalau omongannya Muhammad tidak benar, kan aku pintar bisa nyari nyari Siapa tahu omongannya benar. Itu Tufail bin Amr Ad-Dausi malahan nyari-nyari. Mana sih orang yang namanya Muhammad? Pas ketemu, ketemu, ketemu, mendengarkan Al-Quran, malahan beriman hadirin. Koidahnya, kullu mamnu'in merhum. Yang dilarang-larang biasa bikin penasaran, betul ngadirin? Dulu zaman sekolah SD, kadang-kadang ada tuh teman kita di kertas depan tulisin hadirin. Ah, jangan dibuka. Eh hadirin. Pakai pulpen merah, baca apa tuh? Jangan dibuka. Kita penasaran nggak hadirin? Penasaran. Kita buka hadirin. Pas dibuka, baca apa tuh? Gua udah bilang juga apa? Jangan dibuka. Gitu doang hadirin. Kagak ada apa-apaan. Ingat, yang dilarang-larang biasanya bikin penasaran. Bahkan sekarang jadi strategi marketing hadirin. Ada buku baru muncul tuh, baru muncul. Gimana tuh hadirin iklan itu? Setelah bertahun-tahun dilarang terbit, akhirnya terbit juga. Padahal nggak ada yang larang hadirin, nggak ada yang larang. enggak? Iya itu strategi marketing hadirin. Mungkin yang larang gini aja kali ya, takut nggak laku hadirin. Gitu kan? Jadi setiap yang dilarang-larang bikin penasaran. Jadi orang kafir mengatakan la tasma'u li hadzal Qur'an wal fihi la tasbihun. Jangan dengerin Quran, dia bohong, dia mau dibohongin. Itu ada dengar. yang mau dibodoh-bodohin Quran. Sehingga orang kafir Quraisy itu pertama hadirin ini promosi gratis hadirin walaupun black campaign, orang bilang walaupun negatif campaign hadirin, orang bilang negatif campaign itu kalau dikelola dengan baik bisa jadi mendatangkan keuntungan. Bagaimana orang bisa memanfaatkan peluang yang ada. Pertama dalam buku yang saya baca tuh orang Quraisy menjadi katakanlah kampanye gratis buat Nabi hadirin. Kampanye gratis. Setiap orang yang ke Mekah langsung tahu di Mekah ada orang yang namanya Muhammad. Gitu hadirin. Karena kalau Nabi Muhammad nyuruh sahabatnya belum cukup orangnya hadirin. Eh, yang promosiin siapa hadirin tuh? Orang kafir hadirin. Yang mempromosikan Al-Maidah lemah satu siapa hadirin? Orang kafir tuh hadirin. Ustaznya kagak apa hadirin. Ini sebelum peristiwa ini hadirin, bang saya hadirin. Saya kagak apa itu ditanya nih sebelum peristiwa Ustaz, Al-Maidah 51 apa nih siapa Ustaz? oh, ya, apaan ya saya bukan udah. Gitu hadirin. Cuman gara-gara diomongin, ada yang berulah hadirin, orang jadi tahu hadirin nih. Gitu ya. Jadi ini pertama keuntungannya kampanye gratis. Hati-hati di Mekah ada orang namanya Muhammad Innahu Sahirun. Dia majnun, dia dengerin. Semakin dilarang semakin penasaran hadirin tuh. Ingat. Jadi banyak tuh orang-orang yang dari luar Mekah ke Mekah masuk Islam gara-gara provokasi tadi itu. Kullu mamnu'in marhum. Setiap yang dilarang biasanya bikin penasaran. Dan saya bilang tadi kadang-kadang jadi strategi gitu kan. Coba tadi, ada pintu hadirin. Nggak ada tulisannya, kita biasa-biasa aja. Eh ditulisin hadirin. Hati-hati, jangan masuk. Danger, berbahaya. Ada kunjungan, semakin dilarang semakin apaan sih ini hadirin? gitu ya. Setiap dilarang biknikul mamnuin marhum. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi mereka tuh berkata tuh orang-orang kafir Quraisy, lantas jangan dengerin Al-Quran. Bahkan mereka mengatakan bahwa itu Al-Quran adalah omongan Nabi dia sebagai seorang yang majnun. Allah Subhanahu wa taala membela Nabi di surat Al-Qalam. Nun wal qalami wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la'ala khuluqin azim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi kadang-kadang apa namanya? ada ulah atau tingkah kesalahan seseorang yang awalnya memprovokasi memprovokasi Islam malahan memberikan keuntungan kepada Islam. Waktu tahun 2000 berapa tuh? 2001 ya, ketika di Amerika ada tragedi 911 kan. Ketika gedung WTC dibom gitu kan. Kan yang paling tertuduh orang Islam, betul nggak ini Silakan cari di Google tulisan tentang perkembangan Islam di Amerika pasca peristiwa 911. Itu hampir semua tulisan hadirin isinya saya sempat baca baca beberapa tuh kemarin saya baca semalam saya baca. Itu hampir semuanya bercerita mengenai perkembangan Islam yang menjadi luar biasa orang semakin penasaran dengan agama Islam setelah peristiwa 911 hadirin gitu, di Amerika Serikat tuh. Bahkan bukan hanya orang Amerika, orang Eropa segala macam. Allah alam bahkan sampai hari ini kan orang mempertanyakan siapa pelakunya hadirin. Walaupun katanya pelakunya si fulan, si fulan, si fulan, tapi orang masih bertanya-tanya Dirin. Dan kita masih ikutin tuh kan, banyak orang yang share kan, siapa pelaku sebenarnya Dirin? Tapi minimal yang paling tertuduh siapa Dirin? tuh? Orang Islam, kullu mamnuin merhub yang dilarang-larang biasanya bikin penasaran. Termasuk perkembangan Islam di Eropa tahun 90-an, 80-an, 90-an, itu negara-negara Arab sampai tahun 2000 sebelum Arab Spring nih kan itu kan negara-negara Arab umumnya sekuler banget tadi kan, Mesir, e, Tunis, gitu kan? Perkembangan Islam di negara-negara Eropa di antara penyebabnya adalah banyaknya imigran ke Eropa hadirin dengan beragam tujuan. Di antara yang banyak berimigrasi adalah para aktivis Islam di negara-negara yang penguasanya sekuler di Mesir, di Syria, di Tunis, di beberapa negara Islam kota yang banyak mereka tuju saat itu adalah ke Inggris, Prancis dan Jerman. Termasuk di Turki. Turki tahun 90-an sebelum sekarang Turki menjadi negara yang Islam Islam katakanlah Turki sangat sekuler hadirin kan di Turki kan tidak boleh azan pakai bahasa Arab saya alhamdulillah tahun kemarin awal tahun e, eh, 2016 ya Februari Maret saya ke Jerman selama sebulan setengah gitu ketemu dengan komunitas Turki saya cerita mereka cerita e, kan di Jerman hampir walaupun tidak semuanya mayoritas Turki luar biasa dakwah Islam orang Turki yang berdakwah mereka bilang begini kami datang ke negara ini ingin seperti Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah membawa keberkahan di Turki waktu itu karena sekuler pemerintahannya banyak aktivis-aktivis muslim lari ke negara Eropa dan negara yang jadi banyak tujuan adalah Jerman, Inggris, Prancis. Dan di antar hikmahnya apa yang tuh? menyebabkan perkembangan Islam yang luar biasa di Eropa. Jadi dilarang di sini, katakanlah dia sebuah hal yang tidak baik memberikan kemenangan di tempat yang lain. Hadirin, orang Arab mengatakan ada kaidah yang berbunyi eh, rubba dorrotin nasi'atun. Kadang-kadang sesuatu yang mudorot kalau dikelola dengan baik bisa membawa manfaat hadirin. Kullu rubba dorrotin nafi'ah setiap yang sesuatu yang berbahaya itu mudorot nih kalau dikelola dengan baik mungkin bisa mendatangkan manfaat betul nggak dirin? saya tanya dirin sakit sakit musibah bukan ya, dirin musibah ya cuman gara-gara sakit hadirin ya, ada hikmahnya nggak tuh ada hikmahnya dirin orang kalau lagi sakit cenderung baik hadirin ya, orang kalau lagi sakit zikir dulu betul nggak coba ada kita kalau nengokin orang yang sakit di kasurnya ada apa hadirin Al-Quran surat yasin, tasbih, ya ngadirin. Kita tanya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, subhanallah, wallahu akbar. Subhanallah, gimana Pak kabarnya Pak? Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar. Orang lagi sakit, dikir ngadirin. Di teman saya Pak Ustaz, kalau sehat, ngaco Pak Ustaz. Eh, Ini lagi sakit, bener. Betul nggak dengerin tuh? Rubbab dorotin nafiah. Kita kalau lagi sakit hadirin, yang nengokin banyak nggak hadirin? Banyaknya temen kantor nengokin hadirin ada yang bawa jeruk bawa buah hadirin bawa parsel sakit seminggu itu buah-buahan banyak banget hadirin iya. kata anaknya betul ya ini kalau bapak sebulan nih pak sakit pak kita buka toko nih pak Wah, hadirin. bapaknya sakit seminggu kurus banget anaknya gemuk-gemuk kan hadirin iya. makan roti makan kue kata anaknya ya rubba nasi ah yang mudorot mudorot banyak manfaatnya juga ya katanya brengsek banget kamu nak jadi hadirin tapi kalau saya, saya bilang di awal, orang bilang begitu, iya Pak Ustadz, kita harus terima kasih Pak Ustadz sama penista Al-Quran nih, gara-gara bukan. Kita bersyukur kepada Allah hadirin. Ya enggak? allaha yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Allah kadang memenangkan agama ini gara-gara tingkah kelakuan orang-orang yang fajir hadirin. Orang di zaman Nabi itu ingat ya dilarang-larang begini begini begini begitu malah memberikan keuntungan yang luar biasa. Jadi rubah dorotin nafi'ah yang di, sesuatu yang kelihatannya mudorot kalau dipikirin, dikelola baik kadang-kadang bisa mendatangkan manfaat hadirin. Ya orang sakit, musibah, ngantuk, e, gagal. E, dalam Islam kita disuruh husnuzon, betul nggak hadirin? Dalam Islam nih seorang muslim Allah perintahkan untuk selalu berpikir positif Padahal yang tidak kita sukai bisa jadi banyak manfaat hikmah di dalamnya. Tinggal bagaimana kita manfaatkan konflik yang ada. Contohnya hadirin, di zaman Nabi ada peristiwa fitnah untuk atau yang menimpa keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa hadisul ifki, pelecehan terhadap keluarga Nabi. Waktu itu ada orang-orang munafikin termasuk orang-orang Yahudi di kota Madinah, sangat menaruh kebencian yang luar biasa kepada Islam dan kaum muslimin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka membuat-buat provokasi gimana caranya hadirin. Ada peristiwa namanya peristiwa hadisul ifki. Peristiwanya ketika kan gini Nabi Muhammad punya kebiasaan beliau kalau pergi jauh musafir istrinya diajak. Kalau dekat enggak hadirin. Kalau kita kan kebalik. Kalau dekat ngajak istri. Kalau jauh kan enggak? Neng, mau ikut Neng. Mau kemana bang? Mau ke warung depan betul nggak? Abang ke warung ajak ngajak. Yang jauh dong bang. Kalau jauh dong kamu mabok. Istrinya gitu. Kalau Nabi balik hadirin. Kalau pergi musafir jauh, istrinya diajak begitu. Kalau kita jangan tentang recokin lagi. Gitu hadirin. Bagus juga tuh kalau tugas jauh istri diajak biar aman hadirin. Amin. Nggak ada yang amin hadirin. Nggak setuju bang. Jadi Nabi kebiasaannya kalau pergi jauh dia ajak. Ada sebuah peristiwa yang diajak siapa nih? Aisyah radhiyallahu anha. Singkat cerita, Aisyah masih muda, badan ringan gitu kan, ditandu ada yang ditandu, ditandu. Singkat cerita perjalanan pergi, begitu pulangnya menuju kota Madinah, pasukan istirahat, istirahat. Semua punya hajat masing-masing. Aisyah keluar dari tanduknya radhiyallahu anha wa arboha. Begitu keluar singkat cerita Begitu mulai ke tandunya, ini Ummul Mukminin istri Nabi Aisyah, dia kehilangan kalung hadirin. Ada yang mengatakan gelangnya jatuh, ada yang mengatakan kalungnya atau perhiasannya jatuh. Karena hilang, maka Aisyah sibuk ngapain hadirin? Nyari-nyari kalungnya ya, nyari-nyari nyari-nyari nyari-nyari nggak ketemu sibuk nyari yang gotong yang kain Aisyah udah di dalam hadirin kan enteng ini ya kecil lah gitu ya, ya saya dah gini dah ini ya masih gemuk ya. Nah, singkat cerita digotong nih. Mohon maaf yang namanya perempuan kurus naik nggak naik nggak berasa hadirin. Yang gotong yang kain Aisyah di dalam pulang ke kota Madinah. Pas dibuka kagak ada Aisyah hadirin. Di mana manakah Aisyah hadirin? Ketinggalan. Singkat cerita begitu Aisyah nyari barang yang ada, pas dia balik, eh udah jalan pasukan. Di mana Kak Aisyah? Dia nunggu di tempat terakhir dia ditinggal. Ada seorang sahabat namanya Sofwan bin Mu'attal. Ada yang mengatakan Sofwan ini emang orangnya lambat hadirin. Lelet ya, jalan lama gitu. Ngapain aja belakangan hadirin. Kawan kita yang begitu ada hadirin tuh. Ada kadang-kadang hadirin ya. Jalan-jalan naik bis nih. Semua udah ngumpul. Dia belum datang, ada hadirin tuh. Pas datang, oh maaf ya, saya kira terlambat kali. Ya, begitu ngomongnya. Udah nungguin setengah jam. Ini singkat cerita, ada yang mengatakan Sofwan dia memang orang yang lambat gitu. Ada yang mengatakan ini sahabat emang pasukannya di bagian sapu bersih hadirin, bagian belakang. Begitu Sofwan ngelihat Aisyah sendirian istri Nabi. Oleh Sofwan dipersilakan Aisyah naik ke atas untanya. Bahkan Aisyah bercerita, itu Sofwan sopan banget sama saya kan istri Nabi hadirin. Dia nggak berani negor Aisyah, dia nggak berani namanya istri Nabi Hadirin. Sopan dia hormatin luar biasa. Aisyah naik, sopan nuntun pulang ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, orang Yahudi dan orang-orang munafikin langsung bikin fitnah. Apakah fitnahnya nggak tanggung-tanggung hadirin? Aisyah dituduh berselingkuh. Luar biasa hadirin. Namanya peristiwa hadisul ifki. Jadi Aisyah dituduh berzina. Ini tuduhan yang keji ya, ini luar biasa ya. Jadi Nabi Muhammad rumah tangganya ada problem juga ini. Apakah problemnya ada tuh? tuh? Ada isu perselingkuhan di rumah tangga Nabi luar biasa. Ini isu luar biasa ada nih. Fitnah keji, keji nggak nih? Kejam ya. Kejam istri Nabi dituduh berzina gitu kan. Jadi kasak kusuk di dalam kota Madinah itu orang bilang jadi rahasia umum, rahasia umum. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Aisyah, wa Aisyah, seandainya benar istighfarlah kau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya tidak benar, mudah-mudahan Allah memberikan penjelasannya. Sampai Nabi kemudian memulangkan Aisyah ke rumah orang tuanya, hadisnya gitu udah dipulangin ke rumah Abu Bakar tuh. Ini sekali lagi fitnah yang sangat luar biasa. Singkat cerita, turun ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa ini merupakan fitnah yang dihembuskan oleh orang-orang munafik, orang-orang Yahudi untuk merusak citra, memberikan apakah pembunuhan karakter terhadap Rasulullah dan keluarganya. Ketika mengomentari peristiwa ini, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di surat An-Nur ayat 11 tentang ayat tentang peristiwa ini. Lihat di halaman 5 yang megang fotokopiannya hadirin. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Sesungguhnya orang yang menyebarkan berita bohong ini dari golongan kamu juga. Nanti hadirin, ternyata ada beberapa orang dari katakanlah orang dalam keluarga Nabi yang ikut menyebarkan fitnah ini. Dalam sejarah ada tiga orang hadirin. Yang pertama namanya Hasan bin Thabit, penyair Nabi. Tapi dihukum sama Nabi karena menuduh tanpa bukti. Hasan bin Thabit. Yang kedua namanya Mastoh bin Asasa, keluarganya Abu Bakar yang miskin, susah, ditolongin sama Abu Bakar. Eh, ikut menyebarkan fitnah. Yang ketiga adalah Hamnah binti Jahash, adik iparnya Nabi. Rasulullah punya anak, punya istri namanya Zainab binti Jahash. Ini Hamnah termasuk yang ikut menyebarkan. Jadi ini tiga, oh ini orang dalam yang ini begini. Kalau berita yang dari orang luar, orang nggak percaya tuh nggak dirin. Yang cerita siapa dirinya? Orang dalam. Kita kan kadang kita dirin. dari mana pak? Orang dalam nih, orang dalam yang cerita gitu hadirin. Maka Allah bilang sesungguhnya Innaladina ja'u bil ifki usbatun minkum. Perhatikan firman Allah hadirin. Allah berfirman, peristiwa ini wahai Nabi, la tahsabuhu syarrol Jangan engkau berpikir bahwa berita bohong atau peristiwa fitnah ini buruk bagi kamu. Bahkan Allah mengatakan, bal huwa khairul lakum. Bisa jadi peristiwa fitnah ini membawa kebaikan buat kamu. Gimana hadirin? Gimana kira-kira itu? Pertama, gara-gara peristiwa ini, hadirin, peristiwa hadis Iski, Nabi Muhammad jadi tahu hadirin, ternyata di kalangan internal kaum muslimin ada juga yang nah juga hadirin tuh dibersihin, dibersihin hadirin. Saya mohon maaf hadirin, gara-gara peristiwa Al-Maidah 51 hadirin. Ini kan Allah menyaring, betul hadirin nih? Yang Islam beneran dengan Islamnya Islam gitu hadirin, kelihatan nggak hadirin nih? Ah, ada yang ngomong yang ngaco hadirin, iya. Kemarin kita nggak tahu hadirin. Sekarang wah ini orang begini ngomong ini, disaring, disaring hadirin. Jadi kadang-kadang tuh ada hadis Nabi kata Nabi e, inna e, e, sesungguhnya dengan Al-Qur'an itu tur e, ada kaum yang diangkat oleh Allah dan ada kaum yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna hadzal Qur'an yarfa'u aqwaman wa yad'u biha akharun. dengan Al-Qur'an ini Allah ingin mengangkat satu kaum dan ngapain hadirin? menjatuhkan sebagian Gara-gara peristiwa ini hadir kelihatan gak nih? Kelihatan Kelihatannya. Jadi kata Allah, jangan kamu sangka ini musibah buruk buat kamu. Bisa jadi membawa keba kebaikan. Gini hadirin contoh. Di rumah tangga kita hadirin. Kadang-kadang ada nggak masalah hadirin? Masalah ya. Kayak begini udah mirip-mirip dah. Katakanlah suaminya hadirin tergoda perempuan lain. Amin. Jangan amin hadirin ya. Udah punya anak dua, punya anak tiga hadirin. Eh suami ketemu mantan waktu TK. Waduh, kacau banget ya, gitu. ini. Ini, kan- ini kan zamannya Facebook kan ini, zamannya reuni, handphone hadirin. Pak ustad, suami saya Pak ustad, kata bini ini, lagi tergoda perempuan Pak ustad, Ya enggak? Ya. ini ya, kata, iya Pak ustad saya kena ketemu mantan Pak ustad Dulu waktu TK, jelek banget Pak Ustadz, nggak usah meler gitu kan. Nah sekarang pakai jilbab, dilipet-lipet Pak Ustadz, nah, cakep banget Pak ustad, Tergoda hadirin. Singkat cerita, ribut berdua. Neng, neng, neng, neng, neng, neng, ribut hadirin, ribut. Akhirnya katakanlah masing-masing eh, kata suaminya, kamu sih, kamu di rumah kurang dandan, aku kan di luar banyak kutaan. Ya, biasa adalah alasan hadirin. Aku tuh gimana? E, gitulah ya kata istrinya, kamu juga mas, gini gini gini gini gini. Intinya hadirin, akhirnya eh, dua-duanya me menyadari kesalahannya, ya kan? Kamu sih deh, aku kan dulu banyak ya hadirin. Ini kamu di rumah kadang nggak rapi sih, nggak dandan. Ada nggak kadang gitu nih para suami nadirin, bapak-bapak di kantor lihat yang cakep, yang wangi, yang menafik, ya, gitu kan, yang seksi-seksi. Eh pas pulang ke rumah ngeliat dirinya redek banget, ya, kadang-kadang payah ya. Maka saya bilang ibu-ibu, dandan di rumah, boleh nggak dirin? Boleh nggak istri dandan nadirin? Boleh, pakai minyak wangi. Wabil khusus mau tidur ada hadis Nabi tuh. Nabi nyuruh kami kita para sahabat tidur pakai minyak wangi. Jangan pakai press care sih. Waduh. Bininya tidur gitu pakai press care selebar leher ada. Mohon maaf ya, suami mesra cium dikit melepuh ada nih. <laughs> Gak apaan sih neng, press care bang, udah yang lain. Besok nanti ah, gantinya tahun. Waduh. Nggak napas lakinya dulu. Ibu-ibu kan suami di kantor banyak godaan ya nggak Jerin? Ya nggak? Katakanlah tadi itu tadi konflik konflik ah, ribut ya nggak? lagian oh, emas juga gini-gini ini udah dah sekarang kita sama-sama menyadari kesalahan kita biasanya dari pengalaman pribadi masing-masing dah keluarga kalau habis ada konflik yang terjadi apa hadirin tambah sayang betul nggak hadirin betul nggak hadirin apa saya doakan kali begitu kadang-kadang nggak hadirin ya dulu Pak Ustadz suami saya nggak pernah manggil sayang-sayang Pak Ustadz ini sejak dulu kami pernah ribut hebat Pak Ustadz, ada gonjang ganjil rumah tangga, sekarang akur. Eh sekarang dia panggil saya ayang bebek Pak Ustadz. Eh, dulu boro-boro Pak Ustadz. Ada nggak orang begini dari tuh Abis ada konflik di rumah tangga, eh jadi tambah mesra. Betul nggak dari Pura-pura aja nih hadirin. Betul nggak sih? Maka Allah bilang wahai Nabi, wahai Muhammad, Jangan kamu sangka konflik di rumah tangga kamu isu hadisul ifki istrimu dikatakan berzina ini buruk buat kamu. Balhua khairul pembisa jadi dia membawa kebaikan untukmu. Kebaikan. Jadi itu ada rubba dorotin nasi. Tapi saya tanya hadirin, mau nggak di rumah tangga kita ada masalah hadirin? Kagak mau hadirin. Cuman kalau ada masalah mungkin Allah ingin ada hikmah di balik itu hadirin, ada hikmah. Ya enggak? Ini maka saya bilang tadi, bukannya kita bilang Pak Ustadz, kita terima kasih nih sama penista Al-Quran. Ya gara-gara dia orang Islam jadi bukan. Kata Arifin Ilham, Allah menegur kita melalui surat Al-Maidah ayat 51. itu enggak ini? Selama ini kita lupa, kita kurang tadabur, hadirin, kita kurang dekat sama Al-Qur'an, ya Bahkan gara-gara ini luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah SWT Kita kembali ke yang depan dulu. Jadi tadi ketika uh, di Amerika Serikat katakanlah peristiwa 911 gitu kan itu Islam jadi yang tertuduh orang semakin penasaran dengan Islam ketika di beberapa negara sekuler di negara Arab nih itu aktif Islam digencet mereka hijrah ke Eropa menyebabkan Islam jadi berkembang hadirin betul nggak hadirin tuh bahkan kemarin kita ikutin hadirin peristiwa 212 ya hadirin kan menyewa bis kagak boleh hadirin ya nggak tuh Eh orang Ciamis ngapain hadirin? Jalan kaki luar biasa Ciamis. Ada orang Ciamis ini hadirin? Eh? Ciamis the best ya. Orang Ciamis jalan kaki hadirin. Sampai akhirnya orang dari mana-mana ikutan jalan kaki hadirin. Coba tuh. Ya, namanya nih kullu mamnuin marghub dilarang-larang makin penasaran hadirin. Kadang-kadang begitu tuh. Rubba darratin nafiyah ada kalimat yang lain man hafaro hufrotan waqa'atiha. Siapa orang yang gali lubang buat orang lain, niatnya jahat, ntar dia sendiri yang kejeblos dalamnya hadirin. Man hafara hufrotan waqa'atiha. Betul nggak tuh? Ya enggak? Orang gali lubang hadirin, ya enggak? Eh, dia sendiri yang kena hadirin. Mungkin dia jahatin temennya gitu. Ada tahu kasih cabai hadirin. Cabai gue masukin cabai 20 ya. Dia makan mangap tuh makan tuh. Eh, mat penetuker dia ketawa sendiri. Dia makan sendiri. Gelagapan tuh orang. Man hafara hufratan waqa'a fiha. Firaun bikin peraturan hadirin. Ya, Setiap bayi laki-laki yang hadir yang lahir dari Bani Israel diapain hadirin? Ya, Bunuh. Itu hadirin dia. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah Firaun punya rencana, Allah punya rencana yang lain hadirin. Ya, Betul nggak tuh? Apakah yang terjadi? ibunya Nabi Musa Allah perintahkan bayi lahir dibuang ke sungai. Ya hadirin tuh. Allah jadikan itu bayi nganyutnya di pinggir hadirin. Nabi Musa kan di Quran gitu ya. Hanyutnya di mana tuh? Di pinggir. Kalau ke tengah kemana Nabi Musa? Ke laut hadirin di pinggir sungai Nil. Eh nyangkutnya di belakang rumah Firaun hadirin. Pas diangkat tuh bayi, dibuka hadirin. Apa kata istri Firaun? La taqtuluhu asa ayyan fa'na au natakhidahu waladan. Jangan dibunuh nih anak. Siapa tahu berguna buat kita atau kita angkat menjadi anak kita. Padahal tuh bayi di kotak siapa tuh hadirin? Bayi Musa yang nanti akan menghancurkan Firaun hadirin. Jadi dia yang bikin peraturan, dia yang itu akhirnya Nabi Musa hadirin diangkat ke istana, dirawat oleh Fir'aun hadirin. Dipanggil ibu-ibu nyusuin Nabi Musa hadirin. Allah tolong lagi dengan cara Nabi Musa nggak mau nepe sama siapa pun hadirin. Kan datang ibu dia. Nabi Musa mungkin zaman sekarang mingkem nih. Gitu. Bingung kalau hadirin. Ini kok baik kagak mau nepe gitu. Untung Nabi Musa, kalau bapak-bapak pernah apa ya Untung, untung nih Nabi Musa ya. <laughs> Begitu dipanggil ibu, Nabi Musa mingkem. Kira bingung, eh kakak Nabi Musa masuk ya kan? Hal adullukum ala man yafuluh kan ibunya bilang, "Adek kamu Musa anjingnya ikutin gih di surat Toha tuh kan." Akhirnya kakaknya ikutin ke istana, kata kakaknya pas dengar Nabi Musa ngomong itu, "Mau nggak raja di kampung ada emak-emak tuh, paling kalau diundang ke istana nih bayi konete sama dia, siapa kayak ibu-ibunya hadirin?" Ibunya sendiri. Datang tuh ibunya hadirin. Firaun sampai sini nggak sadar hadirin. Fly, fly, fly dimabuk. Kagak sadar hadirin. Man hafara hufratan waqa'a fiha. Siapa orang yang gali lubang, dia kejeblos hadirin. Dia punya niat jahat. Eh ibunya ke istana hadirin. Nyusuin Nabi Musa bahkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ibunya nyusuin anaknya sendiri hadirin, diupahin hadirin. Kenapa Firaun kasih upah? Firaun nggak tahu kalau itu adalah ibunya sendiri hadirin. Coba tuh di istana AC, ya, AC adem hadirin, banyak pelayan, dibayar hadirin. Coba tuh ya enggak? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Enggak boleh nyewa bis. Ciamis jalan kaki hadirin. Luar biasa Ciamis the best nih ya. Orang di mana sampai orang Depok baru jalan kaki hadirin. Malum Ciamis tinggal di Mampang ini. Ibu-ibu kan sewen bis metro ini dua. Bu, jalan kaki aja Pak Ustaz. Malu ke Ciamis. Uh, kacau nih ibu-ibu hadirin atau tangga satu sama tujuh bulan mau jalan juga akhirnya mau naik dulu begini nih tujuh bulan begini repot kita jagain belakang luar biasa dirinya nggak ya jadi ini luar biasa ya bahkan orang ini anomali anomali dua satu dua ya jadi ada ada orang Arab mengatakan kama tazra'u tahsudu sebagaimana engkau menanam itulah yang kau tuai siapa yang menuai menanam angin apa menabur angin akan menuai badai. Begitu hadirin tuh. Ya, kama tazra'u tahsudu. Sebagaimana engkau menanam, engkau akan menuainya sendiri. Singkat cerita tuh, Nabi Musa akhirnya di, di istana ya tuh ya. Itu akhirnya Nabi Musa dirawat ya sama ibunya sendiri hadirin, disusuin, dibayar lagi di istana hadirin. Coba tuh ya enggak? Ini namanya tadi tuh nggak boleh nyawa bis hadirin. Jamis ngapain? Jalan kaki. Karena mungkin beragam alasan, jangan di Sudirman Tamrin, di Monas ini ulama kiai, habaib, bermusyawarah, bagus hadirin. Kerja dengan kepolisian, dengan TNI kan, udah apa-apa di Monas. Eh malah berkah hadirin, Monas penuh, jalanan juga luber hadirin. Ini nggak luar biasa ya. Pas kita kumpul kemarin hadirin, ya nggak tuh? Saya nggak tahu tuh. Kayaknya semuanya ya, nggak ada sinyal tuh hadirin. Nggak ada sinyal hadirin ya. Mungkin saya nggak tahu tujuan apa hadirin, nggak ada sinyal hadirin. Awalnya berpikir, aduh ini gimana sih ini, ada yang ngerjain apa nih? Garasinya. Ternyata ada hikmahnya dirin. Apa hikmahnya dirin? Orang kagak sibuk sama handphone dirin. Kan kita zikir tuh, setarifin ilham. Ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah. Saya, eh, saya eh, kok gak masuk nih ya? Ini, ini, ini, ini. Ini saya tutup kan. Ini gara-gara ada sinyal, kita akhirnya ngapain nih? Zikir aja dirin coba dah. Kode sinyal, ngapain kita den? Begini aja den. Iya. Iya, gitu kan. Kita sambil ya Allah ya. papa gitu. Pak Pak ya foto ya gitu ya. Ya Allah ya. Sinyal kagak ada dirin kita ngirim kemana ya dirin Tadi itu kelihatannya merugikan ya dirin tapi bisa jadi ada hikmah gara-gara handphone kagak ada sinyal, handphone ditaruh dirin ngapain kita dirin Dikira aja udah. Ya Allah, oh, ya Allah. Walaupun kadang-kadang ya gini, lihat belum ada juga. Ya Allah, ya Allah. <laughs> saya paling saya gitu itu. saya dikit-dikit oh, belum ada juga ya. Ya Allah, ya Allah. Sampai aja nanti kagak ada, sampai kubur nggak ada. Jadi bisa jadi itu eh, apa namanya Eh, rubba darratin nafiah Kadang-kadang yang menurut kita itu mudarat mungkin membawa kebaikan hadirin. Jadi kita kembali bahwa e, ke hadis yang awal tadi itu eh, Rasul bersabda SAW innallaha yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menolong agama ini melalui tangan-tangan orang yang jahat hadirin. Orang yang jahat bertingkah berbuat katakanlah orang sekarang bilangnya blunder ya eh blunder malahan membawa kebaikan. Tapi sekali lagi kalau ngomongnya kita bersyukur dengan si fulan tersangka penista Al-Qur'an oh, orang kurang pas hadirin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan kita melalui peristiwa ini. Dikit lagi hadirin rahimakumullah. Tadi saya katakan apa namanya? bahwa banyak hal-hal yang tidak kita sukai bisa jadi membawa kebaikan buat kita. Tadi itu ada peristiwa musibah kan? Atau hal-hal lain contohnya dirin penyakit tadi e, lupa, gagal, jatuh, ditolak, sakit, lupa, lapar, ngantuk hadirin. Menjelang perang Badar, menjelang perang Badar hadirin, malamnya Allah berikan anugerah kepada kaum muslimin. apa hadirin? Ngantuk hadirin. Ini enggak nih di fotokopian kita di halaman berapa nih? Ada di halaman 6 ya. Di halaman 7. Karena kemarin pas kita kumpul di Monas hujan ya jadi. Ya, Orang banyak yang share di WhatsApp tuh oh, ini hujan yang turun memberikan peneguhan hadirin. Ya, Baca ayatnya Al-Anfal ayat 11 Allah berfirman iz yughsyikumun nu'asa amanatan minhu. Ingatlah ketika pada malam itu besok perang Badar malamnya kaum muslimin dibikin ngantuk hadirin. Ya, kita kadang-kadang nggak suka dengan yang gini. Ngantuk, lapar, capek, gagal, sakit. Itu kan orang nggak suka, lupa, ya nggak Didin? Tapi bisa jadi itu membawa kebaikan buat kita Deden. Malam itu kalau muslimin ngantuk, gara-gara ngantuk pada ngapain Deden? Tidur, karena tidur besok pagi perang Badar segar nggak Didin? Segar Didin, coba tuh, ya nggak? Itu ngantuk itu berkah Deden. Anak kita nih, nah kok kamu nilai ulangan bagus banget, tak uas uas. Kenapa nak rahasianya? Yang jagain ngantuknya, begitu. Iya pengawasnya kan kamu belajarnya males nah jadi iya, yang awas ngantuknya gitu tuh ternyata tuh sana ngantuk ada hikmahnya juga tuh kan ah tuh anak payah banget ah. Nabi Muhammad malam kan perang mau hijrah Mekah ke Madinah ngadirin rumah Nabi dikepung ngadirin dikepung ya? eh yang ngampung rumah Nabi pada ngapain ngantuk ngadirin kan, jadi ngantuk itu nikmat ngadirin kan, untuk nikmat. Ada orang sembahyang Jumat tuh. Hmm. <laughs> Ceritanya itu di WhatsApp tuh banyak cerita ya. Gue melek, kok nggak pakai khutbah pas sembahyang? Eh lu tidur. <laughs> Dari datang nggak nyampe tidur. ini masjid lain kayaknya nggak ada khutbahnya. Langsung sembahyang. Bukan sembahyang, lu tidur tadi. Datang setengah dua belas. Langsung tidur melek-melek hadirin, ini ya jam satu kurang kok langsung bayang aja ya, nggak pakai khutbah di sini. Ini Islamnya sesat kan. Emang gini hadirin, sunnahnya Hari Jumat ngapain? Koilulah. Apa koilulah? Tidur sebentar hadirin, tapi tidur sebelum sholat Jumat, bukan pas Jumatan hadirin. Ini kita salah praktek kita. Nyampe ke masjid nyari tiang dah pas angin. Apa emang koilulah dikit nih? Koilulah sebelum Jumatan. Sunahnya motong kuku, itu hadirin. Tapi motongnya sebelum sholat Jumat, bukan bukan pas lagi sembahyang hadirin. Ini lagi sembahyang nih, cetak, cetek, cetak, cetek. Begitu bubar sembahyang, kuku pada ngambrak. kan? ada nggak tuh? Payah banget deh. Kan sunat dia. Hukum maaf ya, yang bulu ketiak. Tapi jangan nih masjid. Ini lagi sembahyang. gitu kan. Begitu bubar, ada bulu ketek, ada kuku ngambrak di sholat. Masjid. Apaan tadi tuh? Jadi ngantuk itu, <laughs> lupa itu lupa dirin lupa tuh nikmat hadirin. Lupa nikmat nggak lupa? Ya Gara-gara ini kita lagi puasa hadirin, eh lupa hadirin. Makan, minum, eh lupa tuh nikmat ya. Banyaknya yang lain-lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi nih? Istri kita hadirin punya penyakit lupa ya enggak. Coba dah kalau perempuan nggak lupa hadirin. Saya tanya ibu-ibu, melahirkan, sakit nggak melahirkan hadirin? Melahirkan. Melahirkan ya sakit hadirin, sakit ya? Kata ibu, ya Allah Pak Ustaz, melahirkan sakit banget Pak Ustaz. Untungnya istri kita lupa hadirin. Karena lupa, beranak lagi, beranak lagi. Anak ke delapan hadirin. Coba kalau dia nggak lupa-lupa hadirin. Suaminya mati lampu, udah mas atuh aja dah. E, capek beranak. Untung dia lupa. Banyak tuh, lupa, gagal, segala macam. Oh, banyak hadirin. Maka ini kita katakanlah tentu ini Eh, penistaan Al-Quran terus kita ikuti prosesnya diri ini ya enggak? Kita ikuti persidangannya, kita ngikutin para ulama kita apa aksi selanjutnya hadirin. Tapi sekali lagi kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah menegur kita melalui peristiwa ini keimanan meningkat, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan. Mudah-mudahan kita sadar minimal semua kita sekarang jadi tahu Al-Maidah 51 tentang larangan Allah memilih pemimpinnya yang tidak seakidah hadirin. Ingat. Bahkan sekarang uh, ada ada lomba menghafal surat Al-Maidah 51. Ah, terus ada lomba ada itu bagus juga tuh. Jadi lomba menghafal surat Al-Maidah 51 ada ada hadiahnya tuh. Ingat. Hadiahnya tiket ke Monas. <laughs> Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup kira-kira kesimpulannya adalah uh, banyak sekali peristiwa musibah mudah-mudahan bahkan ada kelupaan nih asal muasal asbabun nuzul turunnya Al-Maidah 51 bermula dari pelecehan, penistaan. Ya kan? Kan asal muasalnya di, ada Yahudi Bani Qainuqa namanya. Ada seorang muslimah, dia menyepuh emas di pasar orang Yahudi. Oleh orang Yahudi bajunya disangkutin hadirin. Pas muslimah ini diri, bajunya kesangkut, auratnya kebuka hadirin. Ini pelecehan hadirin nih pelecehan orang Yahudi di kota Madinah waktu itu Yahudi banyak Painuko. Ini perempuan teriak, ada seorang Muslim hadirin, orang Islam melihat perempuan dilecehkan, nolongin hadirin. Dia berkelahi dengan tuk orang Yahudi tukang emas nih, meninggal orang Yahudi hadirin. Orang Yahudi yang lain dikeroyok orang Islam, akhirnya mati syahid hadirin. Oh keributan tuh, kerusuhan. Bermula dari pelecehannya orang orang muslimah bajunya auratnya dibuka. Kemudian singkat cerita sampai ke telinga Nabi saw ini dianggap bahwa orang Yahudi melanggar perjanjian. Kan ada ada piagam kota Madinah. Ya kan? Semua orang yang di kota Madinah hidup dalam damai, saling menghormati, saling menghargai, tidak boleh melanggar perjanjian. Eh, orang Yahudi melanggar perjanjian. Nabi Muhammad ingin berikan hukuman yang keras kepada orang Yahudi Bani Kainuko. Eh, tiba-tiba orang munafik di kota Madinah yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul tiba-tiba merayu-rayu Nabi. Muhammad janganlah ini kan orang Yahudi istilahnya gitu, segala macam aja, hadirin. Ini bukannya malahan apa bersemangat atau istilahnya memberikan dia malahan mendukung-dukung orang Yahudi yang sudah melakukan penistaan terhadap seorang muslimah pelecehan hadirin. Nabi diamin, Nabi diamin. Sampai kita udah ada sekarang yang penting Yahudi boy ini keluar dari kota Madinah. Akhirnya mereka diusir kan keluar. Ada yang apa namanya mereka berpecah kemana-mana tuh. Ini orang munafik yang merayu-rayu Nabi, ini kan kelihatan aslinya diri. Turunlah Al-Maidah 51, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya Ba'dhum awliya'u ba'din. Ini asal muat. Jadi asbabun nuzul Al-Maidah 51 bermula juga dari peristiwa penistaan pelecehan terhadap seorang muslimah yang auratnya dibuka sehingga keluar turunlah ayat ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang disampaikan kesimpulannya bahwa innallaha yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memenangkan agama ini memberikan pertolongan kepada kita lantaran perbuatan tingkah orang fajir orang yang jahat yang berbuat hal-hal yang tidak baik mudah-mudahan ini menyadarkan kita dan mudah-mudahan kita terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala.